Dan kita melanjutkan kajian kita yaitu tentang al-wada' fil hadis, tentang hadis-hadis maudhu atau hadis palsu ya. Kita telah menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya hadis palsu ya, pada beberapa pertemuan kemarin. Dan sekarang kita akan membahas pembahasan berikutnya yaitu mayat butuh bil wada. Ya, artinya dengan apa pemalsuan hadis itu bisa dipastikan atau ditetapkan, ya. Kata beliau, masalah tu isbatil wada, masalah asirah. Sebetulnya masalah penetapan kepalsuan itu cukup sulit kata beliau. إذ هي قائمة على قرائن ظنية لا يمكن القطع بها sebab ya, ya harus atau mempunyai kayak korinah-korinah yang terkadang bersifat dhanniyah ya dugaan yang tidak mungkin bisa dipastikan kecuali pada keadaan-keadaan khusus ya, di mana korinah-korinah tersebut ya e, saling menguatkan sehingga sampai kepada derajat e, keyakinan dan kata beliau korinah-korinah atau penguat-penguat indikasi-indikasi yang menetapkan sebuah hadis tersebut palsu, itu ada dua keadaan. Yang pertama, ma yuthbit bihil hukma alal hadis bil wada' jumlah duna tahdidil muttaham bil kadib, Yaitu yang menetapkan vonis bahwa hadis tersebut palsu secara global tanpa menentukan siapa yang tertuduh dengan kedustaan. Ya, jadi, ya para ulama memponis secara global bahwa hadis ini palsu tapi tidak ditentukan siapa ya eh, apa namanya orang yang dituduh berdosa tersebut. Karena sudah kita pernah bahas bahwa para ulama itu mempunyai zauk ya eh, apa namanya rasa yang sangat dalam sekali karena mereka sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mereka bergumul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang sebatas mendengar hadis saja mereka sudah yang mempunyai irasat bahwa hadis ini palsu Iya. Dan itu subhanallah terjadi. Bahkan di antara mereka ketika ditanya apa sebabnya, mereka tidak bisa menjawab. Dan ketika ditanyakan kepada ulama-ulama yang lainnya, ternyata jawabannya sama. Kenapa? Karena mereka saking ya terbiasanya dengan hadis Nabi SAW, sehingga mereka faham bagaimana uslub ya eh, tata bahasa atau gaya bahasa Rasulullah SAW yang sangat fasih Dari situ mereka bisa ya mengetahui terkadang adanya indikasi bahwa hadis tersebut adalah hadis yang dusta. ومنها ما ما يثبت به الحكم على الحديث تفصيلا أي بحسب إفراده وفيه تحديد للراوي المتهم بالكذب Yang kedua yaitu untuk menetapkan hukum bahwa hadis tersebut palsu itu secara terperinci ya disesuaikan dengan ya uh, sebabnya. Nah, di situ baru kemudian biasanya uh, dijelaskan tentang kenapa ya siapa yang tertuduh berdusta dalam hal ini. Ya. Lalu kemudian di sini beliau membawa, membahas satu persatu ya indikasi-indikasi indikasi atau korina-korina yang menetapkan sebuah hadis itu adalah hadis yang palsu. Amal qara'inul ula allati tata'allaq bi isbatil wada' fil hadis jumlatan Adapun indikasi yang pertama kata beliau yang berhubungan dengan penetapan kepalsuan suatu hadis secara global, saya coba akan berusaha untuk menjelaskan kata beliau ya dengan sejelas-jelasnya. Idghayatuha idhar anna al-hadis mawdu'un maqdubun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuannya adalah betul-betul memperlihatkan bahwa memang hadis tersebut memang hadis yang palsu yang didustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min min ghairi qasdin li ta'yini rawi al mutamil kadib kadhib dengan tanpa ia menentukan siapa perawi tersebut yang dituduh berdusta. Ini berbeda dengan yang kedua ya, yang sudah ketahuan jelas ya perawinya yang tertuduh berdusta. Kata beliau wal qara'in allati ya tau'arridu laha muta'addidah dan korinah-korinah atau indikasi-indikasi yang saya ingin bahas itu mempunyai apa mak bermacam-macam rupanya barangkali kata beliau bisa di apa dirangkum menjadi beberapa yang pertama iqamatul bayyinah ala wadhil hadis yaitu menegakkan bukti bayyinah bahwa hadis itu memang palsu. Dengan cara apa? Wadhalika بأن يشهد yashhada adlan ala anna الحديث hadis الأحاديث موضوعة mawdu'atun مصنفة kanat musannafah mukhtara'ah muhdathah ونسبت إلى wadi'i wa nusibat ila Rasulullah SAW أو أخذت min kalami ghairihi wa ju'ilat min kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dua orang yang adil bersaksi yang adil. Siapa itu adil? Adil itu orang muslim, balik, berakal, tidak fasik, ya. Demikian pula ia betul-betul bertakwa kepada Allah. Nah, dua orang saksi yang adil ini menyaksikan ya dari kalangan ulama bahwa memang hadis ini adalah hadis yang palsu. Ya, baik itu dibuat-buat diada-adakan oleh pemalsunya kemudian disebatkan oleh kepada Rasulullah SAW atau mengambil dari perkataan orang lain lalu dinisbatkan ditempelkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah ya kum. Kata beliau wal zahir anal bayyinata yathbutu al wad'u. Di mana yang zahir bahwa saksi itu bisa menetapkan akan kepalsuan suatu hadis yaitu annaha hukmun al amrin mahsusin bi khilafi syahadati zur di mana itu adalah merupakan ya fonis atau hukum kepada suatu perkara yang mahsus bisa teraba dengan panca indera bisa terasa apalagi sudah kita sebutkan bahwa para ulama ya saking mereka itu sudah lama bergumul dengan hadis mereka betul-betul faham bagaimana ya redaksi bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita saja terkadang saking seringnya membaca kitab seorang ulama, lama-lama akhirnya kita paham. Ya ini biasanya ulama ini gaya bahasanya begini. Sehingga suatu ketika kita membaca sebuah buku, kemudian kita membaca, kayak kayaknya ini gaya bahasa ulama fulan. Setelah diperiksa ternyata benar. Kenapa? Saking kita itu, apa namanya, <clears throat> sudah lamanya. Ya demikian pula para ulama ketika mereka sudah lama bergumul dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka mereka pun bisa merasakan mempunyai zauk yang sangat dalam dan kuat sekali ya untuk e, merasakan akan kepalsuan suatu hadis atau tidaknya yang kedua yaitu iqrarul rawi bil wad' pengakuan perawi bahwa dia memang memasukkan Wadhalika bi an ya'raf wa bi an ya'tarifa rawi bi annahu wada'a hadisan aw ahaditsa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu seorang si perawi tersebut mengaku bahwa dia memang yang memasukkan hadis atau hadis-hadis kepada Rasulullah atas atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. فقد اعتبر أئمة الحديث إقرار الراوي بالوضع من أقوى القرائن في إثبات وضع الحديث. Di mana para ulama hadis ya menganggap bahwa pengakuan perawi hadis itu adalah merupakan ya, indikasi yang paling kuat yang menunjukkan atau untuk menetapkan sebuah kepalsuan suatu hadis. ya. Kenapa? <clears throat> Karena seseorang tidak mungkin mengaku kecuali ya pasti dikarenakan ya orang tersebut ikhwatul Islam azan ya Allah wa yakum ya pasti karena untuk berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ya barangkali dia bertaubat kemudian yang kemudian dia pun mengakui akan kesalahannya tersebut. Ya. Karena kata beliau, isbatul wadu' bi ikrari rawi ala nafsihi bil kadhib amalun bi qawlihi ba'da i'tirafi ala nafsihi yang menetapkan kepalsuan suatu hadis dengan pengakuan perawi tersebut terhadap dirinya bahwa ia yang memalsukannya berarti kita sudah mengamalkan lahiriah perkataan dia sesuai dengan pengakuannya kalau ternyata pengakuannya itu ya tidak jujur ya salah dia sendiri ya maka pada waktu itu adalah merupakan e, apa namanya sanksi atas perbuatan dia. Maka dari itu ya akhul Islam azan ya Allah Jadi ya ini adalah merupakan e, pengakuan atau indikasi yang kedua yang menunjukkan bahwa orang ini apa yang, yang, yang, ya, apa indikasi untuk menetapkan akan kepalsuan hadis yaitu pengakuan si perawi tersebut bahwa memang apa namanya Eh, dia yang memasukkannya. Walaupun memang kepada sebagian ulama seperti Ibnu Dakik Al-Id mengatakan bahwa pengakuan seorang perawi ya belum tentu bisa dijadikan dalih untuk mengatakan suatu hadis itu palsu. Kenapa bisa jadi dia itu berdusta dalam pengakuannya? Tujuannya apa? Untuk memberikan keraguan kepada kaum muslimin. Ya, akan tetapi kata para ulama, ini dijawab dengan beberapa jawaban yang pertama, innal qat'a fi isbatil wada' bi iqrari rawi la yalzam minhu an yakuna dalil qati'an bal yakfi fi dhalika walabatu dhann al ma'khudha min qawli. Ya bahwa kata beliau pemastian di dalam menetapkan kepalsuan hadis dengan adanya pengakuan perawi itu ya tidak mengharuskan bahwa itu sebagai sebuah dalil yang pasti akan tetapi itu adalah merupakan don yang kuat. Ya, don yang kuat itu sendiri sudah cukup untuk e, menetapkan bahwa si apa hadis ini palsu atau tidak. Ya. Dan bisa jadi ya, kalau memang dikatakan misalnya bisa jadi dia dusta, bisa jadi dia benar. Nah ini masalah sesuatu ini dan biasanya seperti itu ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum ya orang-orang yang sengaja berbuat mengaku bahwasanya ia berdusta atas nama Rasulullah SAW itu biasanya bisa biasanya karena penyesalan dia seperti yang terjadi ya eh, pada beberapa perawi yang mengaku bahwa memang dia telah berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Hada wa qad hakama ulama'ul hadis ala di minar ruwati bil Ini kata beliau, para ulama hadis telah memfonis atau menghukumi beberapa perawi sebagai pendusta. Kenapa? Karena mereka yang mengakui bahwa mereka telah memasukkan hadis Nabi SAW. Di antara mereka yaitu perawi yang bernama Umar bin Subh. Al-Bukhari berkata, Haddathan Yahya al-Ashkari. Dari Ali bin Jabir, ia berkata, aku mendengar Umar bin Subh. Ia berkata, akulah yang memasukkan khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan di sana ada beberapa perawi juga yang akan disebutkan secara tersendiri, insya Allah kata beliau ketika membahas tentang perawi-perawi yang suka berbuat dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pembahasannya itu ma manzilat manzilata iqrari rawi bil kadib yang serupa atau yang sama dengan pengakuan perawi ya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ya uh, sudah kita sebutkan tadi bahwa di antara indikasi untuk mem mem mem menghukumi suatu hadis itu palsu yaitu bahwa si perawi itu mengaku bahwa dia memalsukannya. Nah, di sana pun ada juga yang dihukumi hampir sama dengan ini Di mana kata beliau hunaka qara'in syatta ja'alaha a'immatul hadis wan naqd musbitatan bil wad'i wal wal kadhibi fi hadis rawi haitsu annahum anzaluha manzilata iqrar rawi bil kadhib fi hadithihi lima fiha min asyawahid al bayyinah ad-dala ala adami sidqi rawi wa ala ta'ammudihi al kadhiba fima yad'i di sana ada indikasi-indikasi atau korinah-korinah yang cukup banyak ya di mana para ulama hadis ya menetapkan akan kepalsuan dan kedustaan pada hadis perawi ya di mana mereka menempatkan pada ya pengakuan seorang perawi dengan kedustaan di dalam hadisnya. Kenapa? Karena adanya uh, syawahid ya atau saksi-saksi yang menunjukkan bahwa si perawi ini memang tidak jujur. dan si perawi ini memang sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذه القرائن منها ما يعرف بها كذب الراوي فيما يدعيه من سماء من السماء من مشايخه di antara karain-karain ini, kata beliau, ya indikasi-indikasi ini diantaranya, ada yang kedustaan si perawi tersebut diketahui dalam klaim dia bahwa ia mendengar dari gurunya. Ya, dia mengklaim, saya mendengar dari si fulan. nyata setelah diperiksa sama ulama, ternyata enggak, dusta dia. Wa minha ma yu'raf biha kadhibu fi ma yusnidu ilahi min ahadith. Demikian pula yang dikenal kedustaan mereka dengan cara apa? Ya, mengisnadkan atau menyandarkan kepada mereka ya guru-guru mereka dari hadis-hadis. Ya, ya sesuatu yang tidak pernah dibawa oleh para gurunya tersebut. min hama yadullu ala kadhibi ma yukhbiru bih. Demikian pula pengabarannya sendiri sudah menunjukkan akan kedustaan si perawi ini. Ya tentunya ini hanya bisa dirasakan oleh para ulama-ulama yang besar ya, ya yang betul-betul sudah bergumul dengan hadisnya dan betul-betul sudah merasakan akan zauknya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walidha nara aimatul hadis kathiran ma yufattishuna an hadhil qara'in fi hadithir ruwah. Oleh karena itu kata beliau, kita lihat banyak para ulama hadis memeriksa ya korinah-korinah ada oh, indikasi-indikasi ini dalam hadis-hadis para perawi. Idbiha yatabayan sidqur rawi min kadhibihi karena dengan cara itulah menjadi jelas kejujuran seorang perawi atau ia dusta. Wasihatu dakwah min ghairiha an ghairiha. Demikian pula menjadi jelas ia klaimnya benar atau tidak. Ya. Ala anna hadhil qara'in la yalja ilaiha a'immatun naqad illa idza syakku firrawi. Namun kata beliau, korina-korina atau indikasi ini baru dipakai oleh para ulama ketika mereka merasa ragu atau meragukan seorang perawi atau meragukan kesahihan suatu hadis ya sehingga mereka gunakan korina ini untuk apa untuk menguatkan ya apakah itu termasuk yang salah atau benar dusta atau tidak Waqad badala badala a'immatul hadis juhdahum fi kashfi katsirin min min awaril kadzabin dan ya, para ulama hadis itu subhanallah kata beliau ya sudah meng, apa namanya mengeluarkan seluruh kesungguhan mereka untuk membuka kedok orang-orang yang suka berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'arafu bawatina umurihim. Bahkan mereka betul-betul tahu rahasia-rahasia perbuatan mereka. Wadhalika bitatatabu'i ahwalihim wa syu'unihim. Bagaimana caranya? Itu mereka dengan cara memeriksa semua keadaan-keadaan mereka. Urusan-urusan mereka, kehidupan mereka. Sampai-sampai mereka paham betul sifat-sifat perawi tersebut ini kemana perginya, siapa gurunya, semua diperiksa secara detail ya. Ya, makanya tidak aneh di zaman dahulu itu. Ya, para ulama kalau mau mengambil suatu hadis dari seseorang, mereka duduk dulu dua bulan. Ngapain? Ya, untuk mempertanyakan orang ini siapa? Siapa namanya, nama bapaknya, kakeknya, ini sebatnya kemana, asalnya dari mana, lahirnya di mana, siapa guru-gurunya, pergi kemana saja. Itu dicari, ya sampai sedetail-detailnya. Masya Allah, demikian para ulama ya dalam membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta inal insan yadhal fi awali amrihi indama yara imaman yahkumu ala majmu'ati min minar ruwah bil kadhib aw bi dha'f aw bi adami sama' min masyayikh ni aw jama'ah. Kaifa istata'a an yasila ila ma'rifati dzalik? Sampai-sampai barangkali kata beliau, ya seorang manusia merasa tercengang, merasa aneh Ya kok bisa ya? Di ulama ini tahu perkara-perkara yang sangat detail pada perawi tersebut. Tahu kedustaannya, kelemahannya, tahu bahwa si fulan ini nggak mendengar dari gurunya, tahu bahwasanya ini hadis ya uh, apa namanya bukan dari hadis gurunya dan yang lainnya. Subhanallah. Walam yakun dzalikal imam lihaula'i mu'asiran aw musakiran padahal ya tidak ser apa orang tersebut tidak apa ya tidak satu tidak satu kurun, tidak satu waktu. Ya, barangkali itu lebih dahulu ataupun yang lain. Tapi kau bisa tahu. Inilah kelebihannya para ahli hadis ya. Mereka memeriksa hadis seorang perawi itu detail sekali. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Lakin idza tataba'at turuq allati yaslukunaha wa syubak allati yatasayyaduna biha arafa al hukma mabniun ala ghayatin mutanahiyatin fi diqah. Tapi ketika ia berusaha untuk mencari ya menelusuri jalan-jalan yang ditelusuri oleh para ulama tersebut dan berusaha untuk meneliti jaring-jaring yang mereka gunakan ya maka akan jelas kepada dia bahwa para ulama terdahulu itu memang betul-betul sangat hati-hati di dalam ya memeriksa seorang perawi ya bukan hanya sebatas apa ya dugaan-dugaan semata tapi karena mereka juga orang-orang yang subhanallah ya akhal Islam azan ya Allah yakum ya karena kesungguhan mereka menjaga hadis Nabi saw, sehingga tidak ada satupun perawi yang berusaha berdosa atas nama Rasulullah kecuali mereka diketahui ya, karena ini bukti ya, dan juga sudah janji Allah Allah hendak menjaga agama ini maka Allah pun jadikan para ulama-ulama dan Allah beritahu tentang segala macam tipu daya dan makar orang-orang yang ingin berdusta. Allah beritahukan kepada para ulama tentunya. Dengan diberikan oleh Allah kepada para ulama kesungguhan, hafalan yang luar biasa. Ya, dan kemauan yang kuat sekali sampai mereka berjalan berhari-hari, berbulan-bulan untuk memeriksa seorang perawi dan mengambil hadis dari perawi, kemudian memeriksanya dengan sangat teliti sekali Ya. Makanya subhanallah alhamdulillah ya akhal Islam kita bersyukur kepada Allah ya atas nikmat yang telah Allah berikan melalui ya yang Allah berikan kepada kita melalui mereka. Tapi sayang sekali lagi ya di zaman ini kita terkadang kurang merasakan ya bagaimana apa namanya kesungguhan para ulama terdahulu di dalam membela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman sekarang ya banyak orang sembarangan bawa hadis, bawa hadis. Makanya di Indonesia tampaknya usaha pembelaan terhadap hadis ini harus dimulai lagi. Ya kembali kita harus mempunyai juhudun jebar Ya, usaha yang luar biasa untuk betul-betul memilah antara yang sahih dan yang baif. Karena di zaman ini juga muncul sekali banyak ya para dajjalin, ya para para, para pemalsu hadis, ya sembarangan kemudian membawakan sebuah perkataan yang bagus ditempelkan kepada Rasulullah SAW. Iya. Mudah sekali berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita lanjutkan ya pembahasan al-wadu' fil hadis pada pertemuan yang akan datang. Dan kita sekarang membacakan silsilah al-hadis al-dha'ifah wal-madhu'ah. Hadis 359. Hadis kullu ahadin ahaqqu bimalihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Setiap orang itu lebih berhak terhadap hartanya dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, Syekh Al-Bani rahimahullah berkata hadis ini dhaif, lemah. Dikeluarkan oleh Imam Ad-Darqutni dari jalan al dari jalannya juga Al-Baihaqi meriwayatkan dalam sunannya dari jalan Hushaim dari Abdurrahman bin Yahya dari Hibban bin Abi Jabalah secara marfu. Ya. Di mana Al-Baihaqi mengatakan bahwa di sini ada ilat, ada penyakitnya. Beliau berkata ini mursal, ada mursal. Yahiban atau Habban bin Abi Jabal Al-Qurashi, ia termasuk tabi'in. Ya, Syekh Al-Bani berkata ia seorang perawi yang tiqah. Akan tetapi perawi darinya, yaitu Hush, apa, Abdurrahman bin Yahya, aku tidak mengenalnya. Setelah itu aku pun mengenalnya dalam tarikh Al-Bukhari dan yang lainnya. Dan beliau menyebutkan bahwa sebagian mereka membalikan namanya menjadi Yahya bin Abdurrahman. Demikian pula itu yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam sikotnya. Menurutku ia seorang perawi yang soduk. Ya, soduk-soduk itu artinya hadisnya Hasan. Sebagaimana telah aku tahkik dalam kitab At-Taisir. Sementara Al-Allamah Abu Tayyib ya di dalam takliknya terhadap Ad-Darqutni menyangka bahwa itu adalah Abu Abdurrahman bin Yahya As-Sadafi, saudaranya Muawiyah bin Yahya yang dianggap lain lembek oleh Ahmad. Ya, padahal itu sebetulnya sebuah kesalahan kata beliau. Kenapa? Karena ia orang Damaskus. Ya karena yang ini nih, ya Abdurrahman bin Yahya ini dimasyki orang Damaskus. Ya. Sebagaimana pula dalam tarikh Ibnu Asakir dan ia meriwayatkan dari Hushaim. Sementara yang disebutkan oleh Abu Taib itu adalah orang Mesir. Ya, di mana justru Yahusha meriwayatkan darinya. Maka dari itu kata beliau ilat sebetulnya ilatnya adalah irsalnya itu mursal. Mursal itu perkataan seorang tabi'in Rasulullah SAW bersabda begini. Dan hadis ini juga ya dinisbatkan oleh Imam as dalam Al-Jami'nya kepada Baihaqi dalam sunannya dan beliau memberikan rumus sahih namun Al-Munawi, pensyarahnya, memberikan komentar dalam syarahnya di mana beliau berkata, Asyar al-Musannif lisihati, penulis yaitu Imam Suyuti mengisyaratkan akan kesahihan bahwa zuhulun au kusur ini sebetulnya barangkali Imam Suyuti lupa. Ini ya. Di mana Imam Az-Zahabi rahimahullah ya menyatakan bahwa hadis ini ya lam yasih ma'an iqati min ma'an qita'i tidak sahih disertai adanya keterputusan. Syekh Albani berkata, dan Imam Baihaqi meriwayatkan dari jalan Sa'id bin Abi Ayyub dari Bashir bin Abi Sa'id dari Umar bin Al-Munkadir secara marfu dan mursal tanpa perkataannya min walidihi dari ayahnya. Dan Bashir dan Umar ini aku tidak mengenalnya siapa dia, akan tetapi ada dalam Jarwat ta'dil Ibnu Abi Hatim. Di Bashir bin Sa'id Al-Madani meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir meriwayatkan darinya Sa'id bin Abi Ayyub aku mendengar ayahku yang mengatakan demikian tampaknya ini dia orangnya akan tetapi ada sedikit perubahan pada namanya yaitu dan nama gurunya dari naskah jarah atau sunan wallahu alam. Kemudian menjadi jelas kepada saya bahwa perubahan dalam sunan perubahan itu ada dalam sunan dan telah ada di dalam kitab At-Tarikh dan Thiqat Ibnu Hibban seperti yang ada dalam al-jarh ya akan tetapi keduanya berkata yaitu Ibnu Sa'ad ya e, sebagai ganti dari Ibnu Abi Sa'id kata beliau maka dari itu kata beliau karena ada di situ e, mursal ya keterputusan maka dari itu hadis ini dinyatakan dhaif Allahu a'lam Hadis 360 Ya, sebelumnya ya kata beliau wa ma'aha. Ya, selain hadis ini lemah ya tidak boleh dijadikan hujah. Ya fa innahu la yukhalif hadisan Nu'man bin Bashir. Akan tetapi kata beliau tidak bertentangan dengan hadis Nu'man bin Bashir dan masih bisa di uh, apa namanya ditaufik kata beliau ya Allah a'lam di apa di, di digabungkan Allah a'lam. 360 la tajuzul hibah illa maqbudah. Tidak boleh hibah kecuali kalau sudah dikabut Al-Albani berkata la aslahu marfu'an tidak ada asalnya secara marfu. Ia diriwayatkan oleh Abdul Razak dari perkataan An-Nakhai. Bagaimana juga disebutkan oleh Zailai dalam Nasbur Rayah. Dan tidak ada dalilnya dalam sunnah tentang pensyaratan qobut dalam masalah hibah. Ya. Dan di antara bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya adalah bab man al hibah al-ghaibah jaizah. Ya, orang yang berpendapat hibah yang gaibah, ya, itu adalah boleh. Maka beliau mengatakan ya hadis itu tidak ada asalnya secara marfu. Tapi itu dari perkataan An-Nakhai. Hadis 361, "Idza kanatil hibatu li rahim lam yurja fiha." Apabila hibah itu untuk orang yang mempunyai hubungan rahim ya, maka tidak boleh rujuk padanya, tidak boleh kembali kepadanya. Syekh Albani berkata mungkar dikeluarkan oleh Ad-Darqutni Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari jalan Al-Hasan dari Samurah bin Jundub secara marfu Al-Hakim berkata sahih sesuai dengan syarat Bukhari namun Al-Baihaqi mengatakan ya sanadnya tidak qawi dan inilah yang benar ya Al-Baihaqi perkataan lah yang benar bahwa hadis ini tidak sanadnya tidak kuat ya Kenapa? Karena adanya perselisihan yang ma'ruf apakah Al-Hasan itu mendengar dari Samurah atau tidak. Terlebih Al-Hasan juga seorang perawi yang mudallis. Dan ia di sini meriwayatkan dengan cara an. Ya, sementara dia perawi mudallis kalau meriwayatkan dengan an tidak bisa terima. Bagaimana dikatakan ini sahih? Kata beliau. Makanya benar apa yang dikatakan Imam Al-Baihaqi bahwa di sini tidak sahih. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa Dan hadis ini juga kata beliau bukan hanya tidak sahih, tapi juga bertabrakan dengan hadis yang sahih. Yaitu hadis la yahillu lirrajul an yu'tiyal atiyah fayarji fiha illa walid fima yu'ti waladahu. Tidak halal seseorang memberikan pemberian kepada orang lain lalu ia rujuk padanya kecuali orang tua. Ya, ketika ia memberi anaknya, maka pada waktu itu boleh rujuk padanya. Ya. Hadis 362 Man wahaba hibatan fartaja'a fi biha fahuwa ahaqqu biha ma lam yus ma lam yusab 'alaiha walakinahu kal kalbi ya'udu fi qai fi qai'ihi. Siapa yang memberikan hibah lalu ia rujuk pak dengannya maka ia lebih berhak padanya. Ya, selama ia tidak diberikan upah atasnya akan tetapi ia seperti anjing yang kembali memakan muntahnya lagi. Syekh Albani berkata hadis ini dhaif dikeluarkan oleh Darqutni dalam sunannya dari jalan Ibrahim bin Abi Yahya dari Muhammad bin Ubaidillah dari Atta bin Abi dari Atta dari Ibnu Abbas secara marfu namun Az-Zailai dalam Nasbur Raya berkata Abdul Haq ya Alishbili uh, eh, menyebutkan adanya ilat dalam dalam kitab ahkamnya itu adanya Muhammad bin Ubaidillah Al-Arzami berkata Ibnu Qattan ya Ibnu Qattan ketika ia memberikan komentar wa lam yasil ilal arzami illa ala lisanin kadzab. Ia tidak sampai kepada al-arzami kecuali melalui lisan yang dusta. Siapa itu? Yaitu Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami. Barangkali kejahatan itu berasal darinya. Syekh Albani berkata al-arzami dia sendiri dia matruk. Sebagaimana disebutkan oleh Imam ya uh, Ibnu Hajar dalam takribnya. Matruk itu ya rawi yang ya sangat sangat lemah ya akan tetapi telah diriwayatkan dengan sanad yang lebih baik dari ini. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari jalan Ibnu Abi Laila dari Atta dan Ibnu Abi Laila ini ternyata buruk hafalannya. Iya, sehingga akhirnya tidak bisa menguatkan. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Jadi ini adalah eh, hadis-hadis uh, lemah yang bisa kita bacakan pada kesempatan uh, siang hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan kepada kita lagi pengetahuan ya bahwa ternyata para ulama di dalam membela hadis Nabi SAW luar biasa. Ya mereka berusaha untuk melihat dari sisi sanadnya, perawi-perawinya. Ya demikian pula keadaan-keadaan dan yang lainnya indikasi-indikasi yang lainnya sehingga ya mereka tidak semudah itu mengatakan doif atau tidak semudah itu mengatakan sahih. Tulis setelah betul-betul ya mereka menelusuri tentunya sebab-sebabnya tersebut ya dan perlu kita ketahui akhi bahwa hadis yang diperselisihkan oleh para ulama apakah saya atau tidaknya lebih sangat sangat sedikit dibandingkan dengan hadis-hadis yang sudah disepakati oleh para ulama akan kesahihan atau kedhaifannya. Ya Allah a'lam. Nah. Baik, jazakallah khair kami ucapkan kepada Ustaz Abu Yahya Badrus Salam Hafizahullah taala atas pembahasan yang beliau telah sampaikan dalam pembahasan ilmu mustalah hadis dan kitab al wadau fil hadis dan beberapa contoh dari pembacaan hadis-hadis dhaif. Kami beralih untuk eh, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV Anda bisa menyampaikan pertanyaan perihal pembahasan kita di siang ini di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819 896543 dan jangan lupa menyebutkan nama dan tempat atau uh, kota di mana Anda uh, tinggal. Kita angkat untuk satu pertanyaan pertama dari pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Uh, pembelajaran ilmu mustalahul hadis atau mengetahui derajat kesahihan dan tidaknya hadis di zaman ini secara khusus apakah hukumnya fardu kifayah atau fardu ain Ustaz? Jazakallah khair. Nah, tentunya ilmu ilmu seperti ini dimasukkan oleh para ulama dalam kategori fardu kifayah. Di mana tidak setiap muslim wajib mempelajari ilmu mustalah. Tidak setiap muslim wajib ya, mengetahui bagaimana tata cara ya menilai suatu hadis sahih atau dhaif. Ya, terlebih tidak setiap muslim bisa memahaminya. Maka apabila di suatu tempat, di suatu negeri ya, telah ada mereka yang bergumul dengannya maka yang lainnya gugur dari kewajiban. Tapi kalau di antara mereka tidak ada sama sekali, semuanya berdosa. berdosa. Ya. Maka dari ya terlebih di zaman ini ya, akhi. Di negeri Indonesia ini ya harus ada mereka-mereka yang betul-betul bergumul ya hari-harinya dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam rangka apa? Ya berjihad membela hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dari pemalsuan orang-orang yang memasukkannya atau perubahan makna-makna yang mereka ya rubah-rubah ya karena penjagaan hadis itu dari dua sisi sisi yang pertama dari periwayatannya dan yang kedua dari diroyahnya ya sehingga pada waktu itu ya akhi ya kaum muslimin pun akan terselamatkan dari apa namanya ya usaha-usaha untuk memalsukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya di sini memang ya harus ada orang yang mutakhasis mengkhususkan diri untuk ia menelusuri hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia kemudian memperkenalkan mana yang baif mana yang palsu, mana yang tidak, sehingga pada waktu itu selamatlah ya kaum muslimin dari usaha-usaha orang-orang kafir yang ingin merusak. Ya. Terlebih kita sudah ketahui ya bahwa di antara tujuan orientalis didirikan itu adalah ya untuk menyebarkan hadis-hadis palsu dan baif di kalangan kaum muslimin supaya apa? Supaya merusak akidah mereka, merusak ibadah mereka, merusak agama mereka dengan adanya ya hadis-hadis yang palsu. Ya Allah a'lam. Baik, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Bapak Purnama di Sumatera. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Ustaz, ada yang mau saya tanya. Eh, apakah eh, sedikit berbeda daripada topik yang ada sekarang? Eh, apakah memang betul bahwa Nabi Muhammad akhir daripada hayatnya tidak mengucapkan la ilaha illallah saya mendengar ada kata bahwa Nabi Muhammad mengatakan hakul la ilaha illallah jadi saya mohon mungkin ada dalil yang itu atau atau salah ini. Baik, itu saja Bapak Purnama. Ya, syukran. Afwan. Terima kasih kepada Bapak Purnama ya. Memang ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim seingat saya ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia ya di pangkuan beliau. Di mana pada waktu itu Rasulullah SAW sedang berada di pangkuan Aisyah. Lalu datanglah Abdurrahman bin Abi Bakar, sementara di kantongnya ada siwak yang kemudian Rasulullah melihat si siwak itu saja. Dan Aisyah tahu bahwa Rasulullah sangat suka kepada siwak. Kemudian diambillah siwak tersebut, kemudian dia oleh Aisyah radhiyallahu anha siwak itu dilembutkan oleh dengan mulutnya. Lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun bersiwak, ya. Kemudian beliau ya mengangkat tangannya lalu mengatakan firrafiqil ala firrafiqil ala setelah itu Rasul pun meninggal dunia. Ya namun orang-orang Syiah ini tidak ridho dengan riwayatan ini, bahkan mereka membuat hadis palsu bahwa Rasulullah SAW meninggal itu katanya di pangkuan Fatimah bukan di pangkuan Aisyah. Namun ya ini jelas kedustaan mereka. Justru yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih, yang yang hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW meninggal di pangkuan Rasul, ya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, Bapak, kalau Rasulullah SAW sudah dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Rasulullah SAW sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah sekarang permasalahannya Bapak, apakah setiap orang yang mati dan tidak sempat mengucapkan la ilallah itu dianggap matinya mati yang buruk? Tentu tidak. Ya, terlebih disebutkan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yang dikeluarkan Muslim man mata wahwa ya'lam wahwa ya'lam annahu la ilaha illallah Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan ia tahu, berilmu ya tentang la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya. Di sini ya yang terpenting adalah dia betul-betul melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah. Walaupun ketika dia meninggal dunia tidak sempat mengucapkan la ilallah, bisa jadi karena ia tertabrak. Misalnya ada orang mati tertabrak, ya misalnya. Kemudian langsung meninggal seketika dan tidak sempat mengucapkan la ilallah. Tapi ketika ia selama hidupnya tidak pernah mempersekutukan Allah dan dia mati di atas ya Islam, tetap ia termasuk orang yang ya mendapatkan keutamaan ya la ilaha illallah. Tetap ia mendapatkan jaminan masuk surga dengan kalimat la ilaha illallah dan amalan pengamalan dia terhadap la ilaha illallah. Ya. Ini yang harus kita fahami. Jadi jangan kita fahami seakan-akan kalau ada orang yang mengatakan Orang kalau ada meninggal kemudian ia tidak sempat mengucapkan la Allah berarti ini su'ul khotimah. Ini jelas bukan perkara yang benar. Memang ada hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka ia masuk ke dalam surga. Iya. Maka hadis ini ia menunjukkan yang pertama bahwa disyariatkan mentalkin mayat dengan la ilaha illallah. Yang kedua bahwa ya hadis ini juga menunjukkan bahwa ya orang yang mati di atas la ilaha illallah dan mengucapkan la ilallah dia akan masuk ke dalam surga. Akan tetapi hadis ini tidak menunjukkan ya kebalikannya bahwa orang yang matinya tidak di atas tidak mengucapkan la ilallah bukan. Akan tetapi kebalikannya yang benar yaitu siapa yang mati tidak di atas la ilaha illallah dan dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena ia tidak suka kepada la ilaha illallah maka orang ini jelas matinya ya dalam keadaan dia tidak mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga. Ya adapun kalau dia memang tidak sempat mengucapkan la ilallah karena memang matinya mendadak atau yang lainnya atau yang lainnya. Yang jelas Bapak ya, hadis Aisyah tadi juga ya, ketika Aisyah mengatakan Rasul mengangkat tangannya lalu mengatakan syarrafiqil a'la. Kemudian Rasul pun meninggal dunia. Ya. Oh, di situ tidak ada riwayat ya Rasul mengucapkan la ilaha illallah. Ya tidak adanya riwayat tidak menunjukkan tidak ada. Ya. Yang jelas ya Rasulullah SAW sudah menyebutkan tentang keutamaan orang yang mati di atas la ilaha illallah dan orang yang mati di, dalam keadaan ia mentauhidkan Allahu Jalla wa ala. Walaupun ketika ia meninggal ya ia tidak sempat untuk mengucapkan la ilaha illallah karena matinya mendadak ataupun yang lainnya. Allahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik dan jazakallahu khair atas interaksinya. Kami angkat pertanyaan kedua dari Abu Aufa di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Eh, iya, saya mau bertanya Ustaz, eh, apakah penomoran hadis itu bisa berbeda-beda sesuai dengan eh, siapa yang menerbitkannya? Alasan saya bertanya karena saya menjumpai sebuah software hadis, lalu saya men ingin mencoba eh, memasukkan uh, nomor hadis dari dari buku-buku saya ingin cocokkan tapi setiap saya masukkan nomor tersebut isi yang keluar selalu berbeda lalu saya tanya kepada pembuat dari software tersebut mereka menjelaskan bahwa nomor-nomor hadis itu bisa berbeda tergantung dari penerbitnya dan mereka juga menjelaskan bahwa sebenarnya dulu hadis hadis-hadis itu sebenarnya tidak ada nomornya begitu Ustaz. Apakah benar tuh Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali Bapak. Iya, karena Imam Bukhari baik Imam Muslim mereka tidak menyebutkan nomor-nomor kitab aslinya itu tidak ada nomornya. Lalu kemudian diberikan nomor oleh para ulama. iya. seperti contohnya saja eh, penomoran Ibnu Salah dengan Ibnu Hajar saja berbeda. Iya. Demikian pula penomoran Ibnu Hajar dengan Fuad bin Abdul Baqi juga berbeda. Iya, makanya masalah penomoran itu disesuaikan dengan ijtihad mereka. Ada yang menganggap bahwa setiap satu sanad H dianggap satu iya nomor. Iya, sesuai dengan ijtihad mereka masing-masing ya. Namun ini tidak mempengaruhi keabsahan hadis sama sekali, Ini sebatas perbedaan penomoran saja wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair demikian Abu Alfa di Jakarta, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di line telepon di 0218236543. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Supardi di Kalimantan Barat. Eh, Pak Supardi silahkan. Mau nanya tentang sholat Jumat kita ini kan. <clears throat> Kalau seperti di daerah saya, kebanyakan kalau Jumat itu dua kali. Ya, seperti di buku saya yang beli kemarin di Darul Haq azannya cuma satu kali nah. dan sholat sunnah akhirnya habis Fardu Jumat itu ada berapa rakaat itu itu aja Pak hmm, baik itu saja Pak iya ya. jazakallah khair Pak Supardi Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketahuilah Bapak bahwa azan Jumat dua kali itu baru muncul di zaman Utsman bin Affan di mana ya <clears throat> ketika Utsman melihat kota Madinah sudah ya menjadi luas dan orang-orang pun ya tersibukan dengan ya kegiatan di pasar maka Utsman menyuruh seseorang untuk azan di Zaura itu sebuah tempat di pasar untuk azan pertama tujuannya adalah mengingatkan bahwa ya sholat Jumat sebentar lagi akan dilaksanakan di mana sebagian sahabat ada yang mengingkari perbuatan Utsman bin Affan. Adapun di zaman Rasulullah SAW adalah azan itu hanya sekali saja. Imam Abu Daud dalam dalam sunannya meriwayatkan ya dari hadis Bilal bahwa ya, dari apa dari perbuatan Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ya di zaman itu ya masuk ke dalam masjid lalu mengucapkan assalamualaikum kemudian Bilal langsung azan setelah Bilal selesai, maka Rasulullah pun langsung berdiri untuk berkhutbah. Tidak ada adzan yang kedua atau dua kali adzan pada zaman Rasulullah SAW. Sehingga menjadi perselisihan para ulama apakah adzannya Utsman ini disyariatkan atau tidak. Ya, adapun Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan, "Wah, oh, aku tidak suka adanya Utsman." Ya, beliau lebih, lebih suka untuk kembali kepada adanya Rasulullah SAW di zaman dahulu. Ya, terlebih di zaman ini ya, ilat yang menjadi alasan Utsman bin Affan untuk mengadakan dua kali azan sebetulnya sudah tidak ada. Kenapa demikian? Pertama, bahwa di zaman Utsman, masjid untuk dilaksanakan sholat berjamaah Jum Jumat itu hanya satu saja, itu di Masjid Nabawi. Sementara di Indonesia, dalam satu kampung saja berapa berapa masjid? Ya banyak. Ya, terlebih juga ada ya biru saut ya apa namanya eh, speaker-speaker uh, speaker -speaker yang menyampaikan dengan suara yang cukup keras ya terdengar sampai ya lima beberapa ratusan meter. Maka dari itu ya pada zaman ini ilat untuk dilaksanakan adzan Utsman itu sebetulnya sudah tidak ada. Dan kaidah usul mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berporos pada ilatnya. Kalau hukum ada, pak ilat ada, hukum ada. Ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Iya. Yeah maka dari itu, kalau kita kembali pada dengan azan yang seperti Rasulullah lakukan di zamannya itu justru lebih baik di zaman sekarang ini, ya. Lebih sudah saya sebutkan bahwa Imam Syafi'i tidak menyukai ya dua kali azan dan lebih menyukai kembali kepada azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ya pengamalan eh, masjid-masjid yang mengamalkan dua azan pun ternyata tidak sesuai dengan perbuatan Utsman. Kenapa demikian? Pertama, bahwa Utsman yang mengadakan azan pertama itu di Zaura, bukan di dalam masjid. Tapi itu di sebuah tempat di pasar. Yang kedua jedanya agak ya tidak tidak seperti sekarang. Jedanya paling lima menit. Kalau di zaman Utsman cukup ya paling sekitar setengah jam. Kenapa? Ya untuk mengingatkan orang agar mereka bersiap-siap. Maka dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum ya kewajiban kita tentunya untuk berusaha ya melihat e, sebab kenapa Utsman bin Affan meng mengadakan adan-adan yang eh, dua kali tersebut ya Allah a'lam. Nah. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya demikian Bapak Sutardi dan berkaitan dengan salat setelah Jumat saat rakaatnya mungkin. Uh, salat setelah Jumat maka boleh dua rakaat dan boleh empat rakaat. Adapun hadis empat rakaat itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari seingat saya Ya, man Jumat jum'ah, siapa yang sholat Jumat, fal yusalli ba'da arba'an, hendaklah ia sholat setelahnya empat rokaat. Adapun dua yang dua rakaat, yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW sholat dua rakaat ba'diyah Jumat di rumahnya dua rakaat. Iya, Allah wa'ala. Nah. Baik, jazakallah khair atas jawabannya dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari telepon ada Abba Abdul Rashid di Bulukumba. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, saya minta dijelaskan makna dari barang siapa yang hidupnya lebih baik daripada hari kemarin maka dia beruntung. Kemudian kalau hari ini dengan hari kemarin sama berarti dia merugi. Sementara kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin maka dia sesat. Padahal kita tahu kalau seorang itu sudah tua, tentu e, ibadahnya lebih berkurang dibanding dari orang yang sehat atau yang masih muda. Terima kasih. Iya. Jazakallah khair. Baik, silakan. Yang pertama Bapak bahwa itu bukan hadis, akan tetapi itu perkataan-perkataan hikmah-hikmah. Saya tidak tahu siapa yang mengatakannya, dan dinisbatkan kepada ulama siapapun saya tidak tahu saya tidak tahu yang jelas itu bukan hadis Nabi SAW bukan sabda Rasulullah SAW yang kedua bahwa merealisasikan berkat ini sulit sekali siapa di antara kita yang mampu di mana hari ini lebih baik daripada hari kemarin hari esok lebih baik daripada hari ini iya sebab yang namanya iman itu bertambah berkurang terkadang hari ini bertambah besok berkurang ya hari ini kita semangat berbuat ketaatan, besok kita lemah. Ya sulit sekali. Maka dari itu ya apalagi Rasulullah SAW sudah mengabarkan ya bahwa, Rasul, bahwa setiap amal itu ada masa-masa semangat dan setiap masa semangat itu ada masa-masa futurnya kata Rasulullah seturunnya Rasulullah bersabda inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah di setiap amal itu setiap amal itu ada masa-masa syirah itu semangat ya dan setiap masa semangat itu ada masa fatrah turunnya ya faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada siapa yang merasa turun masa puturnya masa lemahnya kepada sunnah lagi maka ia telah mendapatkan hidayah dan siapa yang masa puturnya kepada selain sunnah maka ia telah binasa maka dari itu ya uh, kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamal, beramal dan beramal.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 Ya, dan rizki yang halal dan amalan yang diterima. Ini menunjukkan bahwa setiap harinya hendaknya kita berusaha untuk menuntut ilmu. Ya, makanya sebagian ulama ada yang mengatakan siapa yang harinya tidak bertambah keilmuannya maka ia merugi. Maka kalau dimaksud yang dimaksud adalah ini tentu betul sekali karena kita berusaha terus untuk menambah keilmuan kita, keilmuan kita, keilmuan kita. Ya. Sehingga pada waktu itu ilmu kita semakin bertambah, bertambah, berkambah, semakin kita paham tentang ya agama kita sehingga pada waktu itu kita betul-betul di atas basirah terhadap agama kita wallahu a'lam. Nah. Baik, saya khair atas jawaban dan penjelasannya. Kami masih berikan kesempatan masih di line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Pak di mana? Dari Surya di Lubuk Linggau. Baik, silakan Pak Surya. Ini ada ada zikir setiap hari yaitu pada hari hari Senin hmm. ini ini membaca ya Rahman ya Rahim hmm. sejumlah 444 kali hmm. kemudian la haula wala quwata hmm. ini seribu kali hmm. kemudian hari Selasanya Ya Malik ya Kudus mhm. tiga ratus tiga puluh tiga kali uhum. Allah masya Allah Muhammad seribu kali. Kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu tidak tidak saya contohkan besar. Iya, mhm. lanjutkan Pak. Iya, kemudian pada di dalam sholat tahajud itu ada setelah sholat tahajudnya ada wirid. Hmm. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Astagfirullah, kemudian salawat Nabi, hmm. dan la ilaha illallah masing-masing 200 kali. Iya. Apakah ini betul, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah Bapak, kaidah yang harus kita pahami bahwa yang pertama, suatu amalan yang mutlak, yang tidak terikat dengan waktu dan tempat dan jumlah tertentu, tidak boleh kita ikat dengan waktu atau tempat atau jumlah tertentu kecuali dengan dalil. Iya. Tidak boleh kita misalnya menentukan ya eh, doa atau zikir tertentu pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, dengan jumlah sekian kecuali dengan dalil. Sementara yang Bapak sebutkan tersebut tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kepada hal itu. Ya, terlebih masalah seperti ini bukanlah hak kita. Karena ini ibadah. Ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak untuk ya mengatur tentang masalah tata cara suatu zikir. Allah lah yang berhak untuk eh, meng, apa, mengatur tentang kapan waktunya, berapa jumlahnya. Sementara ya, zikir-zikir yang Rasul ajarkan seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, allahu akbar, la haula wa quwata illa billah. Itu adalah zikir-zikir yang mutlak yang tidak ditentukan waktunya dan harinya. Maka kita tidak boleh tentukan sendiri ya harinya atau waktunya atau uh, tempatnya kecuali dengan dalil. Dan apa yang Bapak sebutkan tadi Pak, itu semua tiada adakan. Rasulullah tidak pernah mengajarkan zikir hari Senin, Selasa, Rebo dengan jumlah tertentu dan yang lainnya. Saya yakin kalau Bapak bertanya kepada yang mengajarkan Bapak tersebut, siapa yang meriwayatkannya, di buku apa, ya siapa ulama yang meriwayatkannya, ia tidak akan mendapatkannya. Iya. Dengan sanad-sanad yang sahih ataupun hasan. Iya. Maka dari itu Bapak ya, kita tidak boleh sekali lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menentukan ya sesuatu yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya sebab sekali lagi hak hak ibadah itu adalah untuk Allah saja. Maka kita kewajiban kita mengikuti ya apa yang Allah ridhoi dan cintai bukan sesuai dengan selera selera kita tentunya. Dan juga ya yang setelah sholat sholat tahajud tadi bapak ya tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang itu. Apalagi disebutkan dengan jumlah tertentu tadi. Ya Rasulullah SAW. apabila setelah sholat tahajud Ya beliau mengucapkan Subhanal Malik al kudus Subhanal Malik al kudus Subhanal Malik al kudus Ya. Adapun yang dengan doa dan lafaz apa doa yang Bapak sebutkan tadi itu Pak ya, itu semua diada-adakan. Allah a'lam. Nah. Baik, saya Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Surya, para kelafik. Kami angkat pertanyaan berikutnya Ustaz dari pesan singkat dari pertanyaan pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Ustaz mohon tanggapan dan penjelasan berkaitan dengan hujah bahwasanya adanya eh, perkara-perkara uh, yang baru yang memang tidak dicontohkan oleh Rasulullah maka itu hakikatnya adalah diperbolehkan dan dibenarkan dengan dalil yang pertama ayat Al-Qur'an yang menyebutkan atau firman Allah al-yauma akmaltu lakum dinakum ini bukanlah ayat akhir karena setelah itu adalah uh, turun ayat-ayat yang banyak yang masih berkaitan dengan hukum-hukum syariat sehingga tidak bisa ini dijadikan sebagai hujah uh, dalil daripada kesempurnaan Islam dan tidak ada syariat baru karena hakikatnya masih banyak turun ayat-ayat baru atau ayat-ayat yang lain setelah ayat dari surat Al-Maidah itu turun. Kemudian yang kedua, dalil yang digunakan adalah tentang uh, eh, mansana sanatan hasanah. Bahwasanya ini bukan hanya sebatas uh, berkaitan dengan sedekah saja, akan tapi juga berlaku umum maka barang siapa yang membatasi hanya sedekah saja, dia belum memahami uh, ilmu hadis secara hakiki. Ustaz. Dua subahat ini yang seringkali disampaikan dan uh, oleh salah seorang kiai kami dan mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Adapun syubhat yang pertama bahwa iya ayat turun ayat-ayat hukum yang banyak setelah al akmal akmaltu adalah kedustaan yang nyata. Karena ya para ulama semua sepakat bahwasannya setelah al-yawm akmaltu lakum dinakum tidak ada lagi ayat-ayat hukum yang turun. Ya, adapun ayat yang turun setelahnya yaitu firman Allah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Demikian pula ayat wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ya, adapun dalam masalah hukum sudah selesai hanya dia mengatakan bahwa ya banyak ayat-ayat hukum yang turun setelah itu ini kedustaan yang nyata yang menunjukkan ketidaktahuan dia tentang sejarah. Ya. Kemudian juga turunnya ayat-ayat setelah itu ya tidak menunjukkan bahwa Islam ya boleh diperbaharui lagi setelah itu. Kenapa? Karena yang menurunkan ayat-ayat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang punya keberhakan untuk mensyariatkan. Maka bagaimana kita hendak mengkiaskan antara turunnya ayat dengan membuat kita yang membuat-buat. Subhanallah, kalau Allah sudah haknya untuk membuat syariat. Karena Allah lah asyari yang membuat syariat. Sedangkan kita manusia bukan pembuat syariat. Ya. Oleh karena itu ya akhul Islam azani Allah wa iyakum. <clears throat> Ini sebuah pendalilan yang sangat aneh dan jalannya sekali. Kenapa demikian? Ya karena ia sama saja menyerupakan Allah dengan manusia biasa. Takkan akan kalau Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat setelah al-yawm akmaltu lakum dinakum, ya sehingga dijadikan dalih bahwa kalau begitu ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum sudah tidak berlaku lagi. Ulama mana yang mengatakan bahwa ayat al-yawm akmaltu lakum dinakum sudah dimansuh? Ya, subhanallah. Orang-orang Yahudi saja, ya ketika di zaman Umar bin Khattab, datang kepada Umar dan berkata ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syarul yahud latakhadnaha idan ada satu ayat dalam kitab kalian bahwa kalau ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi kami akan jadikannya sebagai hari raya kata Umar apa itu kata orang Yahudi itu Allah berfirman al yauma akmaltu lakum dinakum kata Umar sungguh aku tahu ya ayat itu kapan turunnya di mana turunnya Apakah Umar memahami bahwa ayat itu sudah ya tidak berlaku lagi? Ya siapa ulama yang mengatakan bahwa ayat ini dimansuh? Ayat mana yang memansuhnya? Ya, sehingga akhirnya tidak berlaku lagi kesempurnaan Islam itu. Jadi karena ayat ini ya setelahnya ada beberapa ayat turun, kemudian kita katakan berarti Islam sudah ya sudah tidak dianggap sempurna karena ada ada ayat lagi yang turun la ilaha illallah. Ya sebuah kaidah yang aneh sekali yang tidak pernah diucapkan oleh para ulama manapun di dunia ini. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyakum. Adapun syubhat yang kedua, yaitu hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang sanna, perhatikanlah, Rasulullah mengatakan sanna. Ya, Rasulullah tidak mengatakan manibtada fid dini bid'atan hasanah. Ya, siapa yang berbuat bid'ah? Tapi Rasulullah mengatakan man sanna. Sungguh sangat jauh berbeda antara sanna dengan ibtada'a. Sanna itu kata para ulama artinya memulai suatu perbuatan ya yang orang-orang bisa jadi meninggalkannya. Maka dari itulah Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang si siapa uh, si Qabil yang membunuh si Habil. Rasulullah mengatakan bahwa man awwalu man sannal qatl. Ialah orang yang pertama memulai pembunuhan. Ya. Dan kata memulai berbeda dengan membuat-buat yang baru. Ya karena tidak ada konsekuensi kata-kata memulai itu harus membuat yang baru. Karena bisa jadi suatu sunnah itu misalnya dimulai oleh seseorang lalu membuat orang lain ya mengikutinya. Oleh karena itu dia mengatakan siapa yang mengatakan bahwa ini khusus untuk sodako Ya memang betul tidak khusus. Ya walaupun itu memang kejadiannya adalah untuk sodako. Ya terjadi karena sedekah. Tapi kau kata para ulama, ya, al-ibratu bi umulin bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ya, yang dianggap itu adalah keumuman lafadz bukan kekhususan sabab Tapi apakah hadis ini mendukung akan adanya bolehnya kita mengada-ngada dalam suatu agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah? Tidak sama sekali. Ya. Karena Rasulullah ketika mengatakan man sanna fil islami sunnatan, itu kejadiannya ketika sedekah. Berarti yang sejenis dengan sedekah yang itu disyariatkan, Ya, kemudian ada orang yang memulainya, lalu diikuti orang-orang, maka itulah masuk di dalam hadis tersebut. Oh, adapun kemudian membuat suatu ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari mana ia bisa meyakini bahwa itu sesuatu yang baik di sisi Allah? Ya, siapa yang bisa memastikan bahwa itu sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, akhi, kalaulah ya ibadah itu pada asalnya boleh sampai ada dalil yang dalil yang melarangnya hancur agama kita ada orang berkata saya mau sholat ya zuhur dua rakaat saja ketika ditanya ya tidak boleh kamu dia akan mengatakan mana dalil yang melarang tidak ada yang melarang ya selama tidak larangan selesai ya ada lagi orang berkata saya ya mau apa namanya membuat apa zakat baru ya yaitu peraturannya nisabnya bukan lagi 2,5% tapi saya tambah menjadi 25% untuk emas dan perak ya. kalau dikatakan tidak boleh ya akhi Rasulullah menentukan 2,5 kita katakan mana mana dalil yang melarang nggak ada nggak ada yang nggak ada yang larangan kok sementara kaidahnya tadi dikatakan Ya boleh melakukan ibadah ya selama tidak ada larangan. Di mana larangannya? Kalau begitu hancur agama, orang akan sema, semaunya dia membuat ibadah yang menurut dia baik. Ya, tata cara tata cara masing-masing yang membuat dia baik. Akhirnya hancur agama dengan klaim katanya ini baik. Semua orang mengatakan baik. Padahal ya akhi, ya Fir'aun pun mengaku dirinya baik. Ya, semua orang pasti akan memandang itu baik tapi apakah yang menjadi uh, parameter kita dalam mengukur kebaikan itu? Ya, kebaikan manusia? Tentu tidak. Ya, tentu itu dikembalikan kepada syariat. Ya, adapun perkataan Ibnu Ibnu Mas'ud ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Apakah itu individu-individunya? Tidak. Kata para ulama artinya itu kesepakatan kaum muslimin ijma mereka. Sedangkan ijma memang hujjah. Ya, berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW dan ayat dari ayat Al-Quranul Karim. Ya, terlebih Ibnu Mas'ud berkata itu ketika sedang memuji para sahabat sehingga alif lam itu sebetulnya lil ahad yaitu untuk para sahabat pada waktu itu. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa ya. Makanya subhanallah ya kalau misalnya kaidah ini bahwa setiap ibadah itu pada asalnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Ya, subhanallah, ya, hancurlah agama kita. Semua orang berhak untuk membuat ibadah. Ya, cara ibadah yang baru. Ya, yang satu ingin beribadah dengan cara bersemedi di gua-gua. Ya. Yang satu lagi ingin beribadah dengan cara apa? Ya, apa namanya? berdiri di bawah terik matahari. Ya, yang satu lagi ingin beribadah dengan cara apa? Ya, tidak mau makan daging, khusus makan tempe saja. Ketika ditanya kenapa? yang nggak ada larangan. Ya tidak ada larangan. Semua orang mengatakan tidak ada larangan. La ilaha illallah. Padahal ya akal Islam, agama ini milik siapa? Agama ini milik Allah. Ya bukan milik individu-individu manusia, bukan milik ulama, bukan siapa-siapa Allah Ta'ala tegas mengatakan, Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, milik Allah lah agama yang murni ini. Agama ini milik Allah, berarti Allah lah yang berhak untuk mensyariatkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengecam kaum musyrikin yang membuat-buat syariat selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Tahukah Anda orang musyrikin berbuat bid'ah dahulu? Ya, yang harusnya wukuf di Arafah mereka wukufnya di Musdalifah. Ya, dengan alasan tidak ada larangan. Ya. Subhanallah. Tahukah Anda, tahukah kita bahwa orang-orang Nasrani membuat bid'ah disebut dengan bid'ah rohbadi, rohbaniyah. Rohba wa rohba wa rohbaniyah tani alaihim, kata Allah. Dan rohbaniyah yang mereka ada-adakan yang tidak pernah kami wajibkan kepada mereka Apakah ada larangannya di dalam agama mereka? Ya, padahal Allah mengatakan mereka telah mengada-ngada badiah di dalam agama mereka. Maka dari itulah ya akhul Islam azan ya Allah wa iyakum. Karena agama ini milik Allah, berarti semua pensyariatan, kebaikan dan keburukan harus dikembalikan kepada Allah. Dikarenakan ibadah itu adalah untuk Allah. Yang dia berhak untuk diibadahi adalah Allah. Kita beribadah kepada siapa? Kepada Allah berarti harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah cintai dan ridhoi, bukan menurut selera selera masing-masing. Iya. Sesuatu yang kita pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Iya. Mu'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik buat kamu. Mu'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum dan boleh jadi kamu suka kepada sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Ya wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Ta Allah yang mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Walaupun ayat ini tentang masalah peperangan, tapi tapi makna ayat ini umum. Ya. Dan kaidah mengatakan yang dianggap adalah keumuman lafadznya, bukan kekhususan sebabnya. Maka dari itu ya akal Islam ya, yang menjadi permasalahan lah baik menurut siapa? Ya subhanallah, ya kalau di zaman apa para sahabat saja ada orang yang membuat-buat ibadah yang mereka anggap baik ternyata diingkari oleh para sahabat. Ya. Sebuah uh, kisah yang masyhur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika mengingkari orang yang ya berzikir ramai-ramai. Kemudian di uh, apa dipimpin oleh seseorang. Apabila pemimpinnya berucap subhanallah 100 kali, maka semuanya mengucapkan subhanallah, subhanallah. Demikian. Lalu Ibnu Mas'ud mendatangi mereka dan mengingkarinya. Beliau berkata, "Waihakum ummat Muhammad. Innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au annakum muftatihu babi dhalalah." Apakah kalian di atas milahnya milah Muhammad atau kalian hendak membuka pintu kesesatan? Ya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Apa jawab mereka? Ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud apa? Kam muridin lil khair lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, ternyata ia tidak mendapatkannya. Kenapa? Karena tata caranya yang salah. Apakah mereka berkata ke kepada Ibnu Mas'ud, Hei Ibnu Mas'ud, mana dalil yang melarangnya? Enggak ada kok. Selama ini baik. Tapi Ibnu Mas'ud tidak menerima ya hujah seperti itu. Ini di Abdullah bin Umar ketika beliau mendengar ada orang Ya sebelum azan dia berucap as-salah, as-salah, salat, salat. Maka apa kata Abdullah bin ya, ya uh, Abdullah bin Umar, "Ayya nunkir hadhil bid'ah." Ayo kita ingkari bid'ah ini. Ya, barangkali orang yang memanggil salat-salat tujuannya ingin mengingatkan bahwa sebentar lagi mau salat. Salat. Tapi karena itu tidak disyariatkan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah SAW, ternyata Abdullah bin Umar mengingkari perbuatan seperti itu. Tidak dikatakan di situ mana dalil yang melarang. Ya kenapa? Karena syariat kita sudah sempurna, tidak butuh tidak butuh lagi tambahan. Dan ibadah itu hak Allah, berarti harus menunggu dalil dan perintah dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya. Ya akhal Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itulah ya, sebetulnya kaidah yang mengatakan bahwa pada asalnya ibadah itu boleh Sampai ada dalil yang melarang itu kaidah yang dibuat-buat murni di zaman ini. Tidak ada satupun ulama terdahulu di buku apapun tidak ada yang setuju dengan kaidah ini. Silahkan, sebutkan di kitab ulama mana, madhab mana, ya halaman berapa. Silahkan berikan kepada kami. Yang tentunya ya akhul Islam azan ya Allah wa yakum. Ya karena kaidah seperti ini tidak pernah diucapkan oleh para ulama. Tapi kemudian Sebagian mereka ada yang membalikan. Itu katanya kaidah yang mengatakan bahwa pada asalnya ibadah itu sesat, eh, ibadah itu tidak boleh sampai ada dalil yang memerintahkan. Itu yang yang khusus kaidah rojak saja. Subhanallah. Nah, itu akibat daripada mereka tidak pernah membuka kitab-kitab para ulama. Wailah dalam kitab-kitab para ulama banyak disebutkan tentang kaidah seperti ini. Seperti Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Imam Ash-Shatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Dan para ulama yang lainnya. Maka dari itu ya akhul Islam, karena agama sudah sempurna, tidak butuh lagi tambahan. Agama milik Allah, berarti kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah tegas mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah tegas mengatakan, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Berarti semua kembalikan kepada Allah dan Rasulnya ya bukan kemudian diserahkan kepada individu-individu masing-masing wallahu a'lam nah Nah, jazakallah atas penjelasan dan jawabannya dan demikian bagi uh, pendengar yang bertanya berkaitan dengan dua syubhat ini ya semoga bisa difahami dan menjadi jelas sebab permasalahannya. Barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari telepon ada Umum Muhammad di Depok silakan Umum. Baik, silakan Umum. Assalamualaikum. Baik, tampaknya terputus. Kami uh, berikan kesempatan kembali masih di line telepon di 0218236543. Bagi Anda yang bertanya perihal pembahasan ilmu mustalahul hadis atau yang berkaitan dengannya, Anda bisa sampaikan pertanyaan secara langsung di kesempatan siang ini di 0218236543. Kita angkat kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana, umum? Ini dari hamba Allah dari apa Tidore, Maluku Utara. Silahkan. Uh, eh, saya mau tanya Ustaz. Silahkan Ibu. Eh, apakah eh, pada suatu waktu saya mendengar ada orang yang mengatakan bahwa eh, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina dan di lain waktu saya eh, Eh, itu adalah sebuah hadis dan di lain waktu saya mendengar ada orang yang bilang bahwa itu bukan hadis tapi adalah syair. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Terima ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah ibu bahwa hadis utlubul ilm walau bisin. Itu dikeluarkan oleh Ibnu Adi Abu Nuaim dalam akhbar Asbahan ya Abul Qasim al qushairi Al-Khatib dalam tarikhnya <coughs> Al-Bayhaqi dalam Al-Madkhal semuanya dari jalan uh, <coughs> Al-Hasan bin Atiyah ia berkata hadasan Abu Atikah ya Tarif bin Sulaiman dari Anas secara marfu iya Ibn Adi berkata Perkataan walau bisin, aku tidak mengetahui meriwayatkan kecuali Al-Hasan bin Atiyah saja. Demikian dikatakan oleh Khatib dalam tarikhnya dan sebelum juga Al-Hakim sebagaimana dinukil oleh Ibnu Muhib. Iya. Dan itu semua ya uh, ada padanya apa namanya uh, penyakit. Apa itu? Penyakitnya yaitu Abu Atikah ini. Ia disepakati akan kelemahannya bahkan ia sangat lemah sekali ya bahkan Al Uqaili mengatakan bahwa ia seorang perawi yang sangat lemah di mana Al Bukhari berkata mungkarul hadis An-Nasai berkata laisa bi thiqah Abu Hatim berkata dahibul hadis ini semua lafaz-lafaz yang menunjukkan bahwa perawi ini sangat lemah sekali Bahkan Ibnu Jauzi mengatakan bahwa beliau memasukkan hadis ini termasuk hadis-hadis palsu dalam kitab Al-Mawdu'atnya. Ibnu Hibban berkata hadis ini batil la aslulahu tidak ada asalnya. Ya, jadi itu bukan hadis ya. Allah a'lam. Nah. Saya Ustaz Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian umum yang ada di Tidore, di Maluku. Jazakallah khair. Kami angkat satu pertanyaan kembali di line telepon. Silahkan. Halo. Ya, halo. Dengan siapa, di mana? Dengan Ibu Aas, di Bogor, Barat. Silahkan. Ini Pak Ustadz saya mau nanya tentang niat puasa di bulan Ramadan. Saya cuma bisanya kalau itu semua godin, uh-huh. Mhm. ada ini dan seterusnya. Dan ini bukanya Allah malah tu habis aman tuh. <coughs> Cuma itu bisanya tolong penjelasannya Pak Ustadz. Nah, baik. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertama <clears throat> bahwa ya nawaitu atau melafatkan niat adalah perkara yang diada-adakan oleh kaum muslimin di zaman ini. Kenapa demikian? Karena pertama bahwa para ulama bersepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Yang kedua, <clears throat> Rasul tidak pernah dinukil dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ya apabila berniat maka beliau ya melafatkan niatnya tersebut. Sebab kalau melafatkan niat itu baik, bagus, pasti Rasulullah SAW Alaihi ya pernah melakukannya walaupun sekali. Dan pasti dinukil oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada kita. Dan pasti sudah diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in. Ya. Dan sudah kita sebutkan tadi bu ibu ya bahwa apa namanya niat itu tempatnya di hati. Maka dari itu karena tempatnya di hati tidak perlu dilafatkan di dalam lisan. Ya. Cukuplah kita di dalam hati memang ada keinginan berniat ya untuk melakukan apa namanya puasa. Adapun ibu ya melafatkan puasa eh, niat puasa maka saya katakan itu tidak pernah disyariatkan. Saya belum mendapatkan satupun dalil dari Rasulullah SAW yang sahih. Demikian pula dari para sahabat. Ya, demikian pula dari para tabi'in. Ya, sekarang mana yang lebih mudah? Seseorang meniatkan sebatas di dalam hati, sehingga atau harus dengan dilafatkan. Tentu ya, kalau masalah mudah ya mudah-mudahan di hati lah. Apalagi secara dalil. Nah, secara dalil tidak ada sama sekali. Dan ingat ini syariat, ya sekali lagi harus mengikuti dan dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya bukan kepada ya kiai ataupun kepada madhab tertentu ataupun kepada pandangan seseorang ya karena ya seseorang itu dinilai dengan apa ya dengan dalil bukan dalil dinilai oleh orang oleh seseorang ya maka cukup ya karena apalagi perbuatan kita tidak lepas dari yang namanya niat Ibu mau mandi, pasti sebelumnya ada keinginan. Keinginan itu sendiri sudah niat. Ya. Ibu kemudian mau apa namanya, e, mau melakukan segala macam perbuatan, itu tidak lepas dari yang namanya niat. Ya. ya pasti itu tidak lepas dari yang namanya niat. Maka dari itu ibu, ya, meniatkan atau melafatkan niat e, apa namanya di waktu malam itu tidak ada asalnya Naam berniat di waktu malam sebelum fajar itu diwajibkan, tapi bukan dilafatkan dan tidak perlu dilafatkan. Ya Rasulullah SAW sabda dalam hadis yang Hasan, malam yujami asyam qabla al-fajri, Fala siyamalah. Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tapi niat sekali lagi tempatnya di hati. Orang sahur saja, kenapa dia sahur? Pasti sudah ada niat keinginan untuk ya berpuasa. Makanya sekali lagi bahwa niat itu tempatnya di hati dan tidak perlu dilafatkan. Adapun doa yang terkenal di negeri kita ini, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ketahuilah bahwa doa dengan ya selengkap ini tidak pernah ada satupun riwayat yang sahih yang menunjukkannya. Semua ini murni diada-adakan Ya, memang ada tapi dengan lafaz Allah malakasumtu wa ala ka aftartu. Itu saja. Tidak ada tambahan wa bika amantu atau bi rahmatika ya arhamar rahimin. Adapun tambahan itu memang murni ya semua itu diada-adakan. Nah, yang hadis yang disebutkan dari Allah malakasumtu wa ala rizki af, wa ala aftartu itu diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalan Husain bin Abdurrahman dari Mu'ad bin Zahrah. Dan di dalam sanad ini ada dua cacat. Pertama, mursal, karena Mu'ad bin Zahrah ini bukan sahabat. Yang kedua, Mu'ad bin Zahrah ini ternyata majhul. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Husain, ya ini saja. Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam kitab Al-Jar wa Ta'dil, namun beliau tidak menyebutkan celaan, tidak pula menyebutkan pujian. Sehingga dia seorang perawi yang majhul. Ya. Yeah. Memang hadis ini mempunyai penguat dari hadis Anas ya dan Ibnu Abbas. Adapun hadis Anas dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Mu'jamus Sogir dan Al-Awsat dari jalan Ismail bin Amr Al-Bajali haddatsana Daud bin Az bin Az-Zabarqan ia berkata haddatsana Syu'bah dari Sabit Al-Bunani dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila berbuka puasa mengucapkan bismillah Allahumma lakasumtu ala rizki ke aftartu. Namun sanad ini sangat lemah sekali. Kenapa? Karena dua cacat. Pertama, Ismail bin Amr al-Bajali dikatakan al-Zahabi, ia dianggap lemah oleh banyak ulama. Yang kedua, Daud bin Az-Zabarqan ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam takribnya berkata matruk dan dianggap pendusta oleh Ia Al-Azdi. Ya, sehingga hadis ini tidak bisa menjadi penguat karena sangat lemah. Adapun hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Daruqutni dalam sunannya ini dari jalan Abdul Malik bin Harun bin Antarah dari ayahnya, dari kakeknya dari Ibnu Abbas. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka mengucapkan Allah laka sumna wa ala rizkika aftorna. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Namun hadis ini juga sangat lemah sekali. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Abdul Malik bin Harun bin Al-Antarah ini Dikatakan oleh al dhahabi tarakuh para ulama meninggalkannya. Bahkan ya As-Sa'di mengatakan dajjal. Ya dia ini seorang tukang dusta. Ya. Sehingga dua e, penguat ini tidak bisa tidak menggembirakan kita. Maka dari itu hadis Allah malakasum tu ala rizki aftartu itu lemah sekali. ya. Terlebih dengan tambahan yang diadakan tadi, Allahumma kasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, wa bika amantu ini siapa yang meriwayatkannya? Saya tidak tahu. Di zaman ini memang ya subhanallah ya, tambah-tambah ya. Tidak kenal siapa yang membuat. Ya, justru yang yang yang hasan. Doa buka puasa itu yang diriwayatkan Abu Daud yaitu dengan lafaz dzahaba dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Ini yang sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah ketika sudah berbuka puasa beliau mengucapkan doa ini. Ya dhahabad dhama wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah wallahu a'lam. Nah. Baik, saya jazakallah atas jawabannya dan penjelasannya dan sebagai kesimpulan saya tafadhol. Akhal Islam azan ya Allah. Jadi ya akhi ya, mempelajari hadis Nabi SAW ada sebuah kemuliaan dan membela hadis Nabi jihad yang sangat agung sekali. Iya, Yahya bin Yahya At-Tamimi guru Imam Bukhari, imamnya gurunya Imam Bukhari berkata, "Ad-difa' anis sunnah habu ilayya min ad-darb fi sabilillah." Membela sunnah, membela hadis lebih aku sukai daripada berjihad dengan pedang dan panah. Iya, ketika dikatakan Bukankah orang yang berjihad dengan pedang dan panah lebih lelah daripada orang yang membela hadis? Ya, mereka e, men, apa namanya mengorbankan harta dan nyawanya. Ya, ternyata membela hadis lebih utama. Kata Yahya bin Yahya Naam, dikathir jauh sekali. Kenapa? Karena tidak setiap orang mampu. Ya, sedangkan orang-orang berjuang berjihad dengan pedang dan panah semua orang mampu. Tapi untuk membela berjihad, membela hadis Nabi SAW, tidak semua orang mampu. Hanya orang-orang yang diberikan oleh Allah ketajaman, kekuatan ilmu dan yang lainnya. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha untuk ya berhati-hati di dalam apa menerima hadis-hadis yang beredar di SMS ataupun yang lainnya agar kita tidak termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. alaihi wasallam ini saja subhanakallah bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وإذا للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum. Demikianlah tadi telah kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda kajian di edisi siang hari ini dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abu Yahya Badr Salam LC dari pembahasan kitab Al-Wadi'u fil Hadith. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima